Bismillahirrahmanirrahim. <clears throat> Tayyib sah depan, hadis. الصف الثاني الصف الثالث layalihim berikutnya بعدهم Eh, yang dua tidak hafal nih Belum hafal Besok usahakan hafal. Berikutnya belum baca baca semua. Eh, ya Hafid. Ma mana al-maktubat? Salaitul maktubat. Apa pengertian di sini? Eh, Abdullah. Salaitul maktubat. Apa pengertian al-maktubat di sini? ekornya dari Ambon. Ha, berarti Muhammadin. Salawatul khams, salat lima waktu. Al-maktubat. Ada syahid ma mana araita. Ara'aita sini. Ayo, eh, Sa'in. Ara'aita anda Maman Ara'aita depannya eh, Abdul Rahman Hah? La luar Arabiyah ذكرنا بالأمس يا زلفى akhbirni wa aftinni akhbirni beritahu kepada saya aftinni berikan fatwa kepada saya itu ara'aita ah di sini apa ini Anda Muhammad A Ara'aita A di sini apa ini namanya? Istifham. بماذا يعرف أن هذا الأمر حلال أو حرام هذا الوهم يعرف هذا الأمر حرام ما حلال الحرام يعرف هذا الأمر حلال أو حرام فهذه أمور أن بماذا يعرف هذا الأمر حلال هذا حرام فيما جاء ما من الكتاب والسنة لماذا يعرف هذا الأمر حرام الدليل من حيث الأدلة jadi si dalil anda benahi dalil. Sani. Asani. Bilaf haram, lahdul haram, ada akbar, misal dzalik. حرام لفظ الحرام حرم عليكم الميت والدم ها ايوه دليل ثاني الدليل الثاني دليل الثاني Anda Ayah eh, husin dengan lafaz haram dalam Al-Qur'an dan dalam sunnah Man yadkuruh Hurimat alaikum wa banatukum wa wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti أيضا إني حرمت ظلما على نفسي فلا تظلموا أيضا الوعيد الوعيد عند مميز الدليل الوعيد عند أصبح أمر سفيان حرم الله فقد حرم الله عليه al-jannah أيضا diancam dengan ancaman dengan azab Ewa, akhir, dalun akhir Eh, afan. Zukir, alam dzikir. طيب فعليهم غضب من الله نعم ولهم عذاب عظيم تعبير آخر من يذكره الوعيد تأنتم لسنة ومن يأسي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خيطا فيها وضب نعم خيطا فيها ولهم عذاب مهين banyak Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu taala Al-Hadis Salis wal Ishrun Hadis yang ke 23 An Abi Malik Al-Harith bin Asim Rasyari radhiyallahu an Qala Rasulullah SAW At-tuhuru satrul iman Kesucian adalah separuh daripada keimanan. At-tuhur kalau dibaca dengan dhammah at-tuhur huwal fi'l perbuatan itu sendiri kesucian. Kalau at-tahur pakai ta ta fathah itu adalah al-ma al alma Kalau pakai domah itu fail perbuatan. Yang dibedakan antara tuhur, at-tuhur dan at-tahur. Syatr bimalan nis separuh at-tuhuru atau at-tahuru syatrul iman separuh daripada keimanan Dan maksudnya di sini adalah at-tanazzuh al-badaniyah min al-adnas al-hissiyah wal ma'nawiyah. Jadi menyucikan badan itu secara apa? hissi dan maknawi dari kotoran-kotoran. Nah, nal adnas. Kemudian pengertian at-tuhuru satul iman bahwasan kesucian sebab daripada keimanan para ulama berselisih pendapat. Pendapat yang pertama pengertiannya adalah anna ajrat tahur atau ajrat tuhur yantahi tat'ifuhu ila nisfil iman kita ulang anna ajrat tahur yantahi tat'ifuhu ila nisfil iman jadi pahala kesucian itu sendiri itu berakhir berlipatnya dengan separuh keimanan. Ini yang pertama. Kita ulang anna ajra at-tahur yantahi tat'ifuhu ila nisfil iman atau ajri nisfil iman, separuh daripada keimanan. Pendapat kedua bahasanya at-tahur di sini tarkuz zunub wal ma'asi. Tarkuz dzunub wal ma'asi. Adapun iman adalah fil wajibat wa tarkul muharramat fi'l wajibat wa tarkul muharramat. Berarti apa? Kalau yang pertama adalah at-tahur. Adalah meninggalkan perbuatan dosa dan perbuatan maksiat. Ini kesucian. Adapun iman itu adalah melakukan kewajiban dan meninggalkan larangan-larangan. Yang ketiga, at-tahur di sini diartikan dengan apa? kesucian. <clears throat> Kita ulang, ya. at-tahur di sini diartikan dengan lam eh, yutahir minal min al-hadatsain al-asghar wal akbar. Membersihkan hadas, eh, dua hadas yang besar ataupun yang kecil. Al-asghar wal akbar, yaitu yang kecil yang besar. At-tahur. Adapun iman di sini diartikan as salah Al-iman diartikan as-salah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dan Allah tidak akan menyanyiakan keimanan kalian, artinya salat kalian. Ini dalilnya. Bisa nulis apa tidak bisa nulis. Jadi at-tahur yutahir inal hadatsain al-asghar wal akbar jadi membersihkan dua hadas yang kecil ataupun yang besar. Adapun iman diartikan as-salah. Dalilnya wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dan tidaklah Allah menyanyiakan amalan apa iman kalian yaitu salat kalian. Ada lagi nah pendapat yang keempat bahwasanya at-tahur yutahhir al-zahir wal iman yutahhir al-batin jadi at-tahur itu membersihkan secara zahir jadi seorang bersuci misalnya mandi junub atau berwudu itu menghilangkan secara zahir yang nampak Adapun keimanan itu membersihkan secara batin orang beriman nah itu akan terbersihkan dirinya dari kotoran-kotoran berupa kesyirikan, berupa maksiat dan lain sebagainya. Yutahir al-batin. Pendapat yang kelima wasni at-tahur yukaffir as-saghair wal iman yukaffir al-kaba'ir. At-tahur yukaffir as-saghair. Maksudnya at-tahur itu menghapuskan dosa-dosa yang kecil. Kita mengetahui bahwasanya dengan wudu itu akan membersihkan dosa-dosa secara zahir. Wa idza ghasala wajhahu kharaja min wajhi Mala الذنوب ma'al ma' atau ma'akhir qatir ma' kalau dia mencuci wajahnya akan keluar dosa-dosanya beserta dengan air tersebut atau akhirnya air tersebut ataupun akhirnya air tersebut mencuci tangan juga demikian akan membersihkan ini secara sahih ataupun Nah, iman itu menghapuskan nah menghapuskan dosa-dosa secara batin. Al-mala al-kabair, dosa besar. Inilah lima pendapat lima pendapat berkaitan apa pengertian at-tahuru syatrul iman. Kesucian separuh daripada keimanan. Walhamdulillah tamlaul mizan. Ucapan alhamdulillah itu akan memenuhi timbangan. Dari lafaz ini bisa kita ambil bahwasanya yang kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya kan sudah hafal semuanya la in syakartum is la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa akhiru da'wana is Alhamdulillah rabbil alamin. Wa kuil alhamdulillah. Dan ucapkan alhamdulillah. Ucapan-ucapan melalui dengan ringannya akan tapi akan bisa memenuhi timbangan kalimatan khaifatan alisan lisan thaqilatan fil mizan haibatar rahman subhanallah Alhamdulillah, subhanallah. Nah, subhanallah alim, subhanallah bihamdihi. Dua kalimat yang ringan di lisan. Memberatkan timbangan Allah mencintainya. Subhanallah alim, subhanallah wa bihamdih. Ringan di lisan akan tapi menemui timbangan nanti yaumul kiamah. Dan Allah mengatakan kepada para malaikat berkaitan dengan meninggalnya seorang anak. Qabattum walad 'abdi fayaqulun na'am. Qabattum samarat al-fuadihi qala na'am. Famadha yaqul? Yahmaduka wa yastarji'aka. Qala ibnu li 'abdi baitan fil jannah wa sammuhu baital hamd. Allah mengatakan kepada para malaikat, "Apakah kalian telah mencabut nyawa anak dari hambaku?" Mereka mengatakan, "Iya." Dan Allah mengatakan lagi kepada para malaikat, "Apakah kalian telah mencabut nyawa dari buah hatinya?" Itu anaknya maksudnya. Malaikat mengatakan, "Iya." Apa yang diucapkan oleh hambaku Malaikat mengatakan dia memuji kepada dirimu. Ketika dicabut nyawanya memuji kepada Allah wa dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka Allah mengatakan Ibnu li abdi baitan fil jannah wa sammu baital ham Bangunkan untuk hamba saya yaitu rumah di surga dan namakan rumah tersebut dengan Baitul Hamd, rumah pujian. Dan ini jarang. Kalau ada seorang hamba anaknya meninggal kemudian dia mengucapkan alhamdulillah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun jarang sekali. Tapi kalau ada yang mengucapkan alhamdulillah dengan ringannya kemudian mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun sebenarnya kita milik Allah akan kembali kepadanya maka Allah merintahkan kepada para malaikat untuk membuatkan rumah di surga dan namanya adalah Baitul Hamdi. Nam, Baitul Hamd. Ini keberuntungan yang besar bagi mereka-mereka yang meninggal anaknya kemudian memuji kepada Allah menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan juga kalimat Allah cintai subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar la ilaha illallah. Dan juga ada riwayat Nah, mengkau Allah la ilaha illallah syarika lah hamdu lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Asal marrat kaman ataqa arba'ah min waladi Ismail. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah syarika lah lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Sepuluh kali itu sama dengan membebaskan budak empat dari keturunan Nabi Ismail. Jadi mengucapkan perkara yang mudah, La ilallah jahulah syarikalah lah mulku wal hamdu. Di sini ada hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sepuluh kali saja itu pahalanya sama dengan membebaskan budak sebanyak empat dari keturunan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Maka inilah seorang mukmin yang memiliki semangat yang tinggi, dalam mukmin al-hazim sama yang tinggi tentu akan menggunakan lianna lisan suratul kalam dan lisan ini cepat mengucapkannya kalau tidak menyibukkan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan subhanallah alhamdulillah Allah akbar tentu akan tersibukkan dengan perkara yang lainnya seperti ghibah namimah berdusta dan lain sebagainya Nah, dengan lisannya mudah untuk mengucapkan. Tapi orang-orang yang beriman yang memiliki semangat yang tinggi akan menggunakan dengan kalimat-kalimat yang baik, dengan dakwah, membaca Al-Qur'an, dengan membaca la ilaha illallah ta'ala syarikalah, lahul mulku wal hamdu ala kulli syai'in qadir 10 kali. Sama dengan membebaskan budak. Sebanyak 4. Bagaimana kalau 100 kali? Nah, itu akan terjaga dari syaitan sehari penuh. Ditulis nama kebaikan-kebaikan dan juga dihapuskan dosa-dosa. Ya, semuanya ada nilai. Al-mizan di sini mizan al-hakiki. Mizan tamal al-mizan, mizan al-hakiki. Ya, timbangannya sebenarnya. Bagaimana nah, timbangannya sebenarnya? Apakah sulit timbangan di dunia ini tidak sama tentunya. Tidak sama walahu kifatan. Nah, dan timbang ini memiliki dua kifah. Ya, nah. Jadi untuk menimbang yang baik ataupun yang jelek. Dan yang ditimbang nanti yang yaumul amah itu amalan kita, tubuh kita dan juga bitokoh dari lembaran-lembaran kejelekan-kejelekan kita. Yang ditimbang Nah, beberapa perkara tadi. Amalan kita Allah sebutkan faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka orang-orang yang beruntung. Nah, faman khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka adalah orang rugi masuk neraka kekal dalamnya untuk selama-lamanya. Di sini amal kita nanti amal kiamat akan ditimbang. Dengan membaca tasbih, tahmid, takbir menjadi berat timbangnya, Tam memenuhi memenuhi timbangan. Bacalah ya Allah, baca Al-Qur'an dan lain sebagainya. Demikian pula <clears throat> tubuh-tubuh kita. Tubuh kita pun akan ditimbang. Sebagaimana hadis Abi Hurairah Al-Bukhari, "Innahu la yuta rajul as-samin al-batin." la yuzan indallah janaha ba'udah fi riwayah as-samin al-azim la yuzan indallah janaha ba'udah sesungguhnya akan datangkan seorang yang gemuk as-samin al-batin yang perutnya besar fi riwayah al-azim as-samin yang besar yang gemuk akan tapi timbangannya tidak akan melebihi sayap nyamuk jadi kalau tubuh-tubuhnya di penuhi dengan makanan-makanan yang haram atau tubuhnya digunakan untuk perbuatan maksiat nanti pada malam kiamah sangat ringan timbangannya bahkan kalau timbang antara tubuhnya dengan sayap nyamuk maka sayap nyamuk ini lebih berat timbangannya daripada tubuh orang yang demikian tadi la ta'rajul rajul as-samin al-batin la za'indallahi janah ba'udah ini tubuh-tubuh yang sering digunakan untuk perbuatan maksiat, perbuatan dosa. Nah, lain halnya dengan Abdullah Mas'ud, Saya sebutkan. Suatu hari dia mencari kayu siwak dan tersingkap betisnya, terbuka betisnya, kelihatan. Wajah Fajalu Hakun. mereka pun tertawa para sahabat. Rasulullah SAW mimma hakun. Apa yang kalian ketawakan? Kalu min diqati Mereka mengatakan karena kecil betisnya. Rasulullah menyatakan lahuma asqal min jabal Uhud yaumul qiyamah. Keduanya kedua petisnya itu lebih berat timbangannya nanti yaumul qiyamah daripada gunung Uhud. Nah, jika ditimbang antara dua betis Abdullah Mas'ud dengan gunung Uhud itu lebih berat timbangan mana? Betisnya Abdullah Mas'ud. Kalau kalian melihat gunung Uhud itu gunung batu besar, nah, gunungnya besar panjang. Ini kalau kalian ke sana kalian lihat bagaimana. Itu beratnya berapa ratus ribu ton atau berapa juta ton. Nah beratnya itu. Tapi ternyata timbangan betis Abdullah Mas'ud lebih berat. Kenapa? Karena kedua betisnya ini digunakan untuk perkara-perkara kebaikan, melangkahkan kakinya untuk berjihad, melangkahkan kakinya melakukan sholat, melangkahkan kakinya untuk ziarah kepada orang-orang yang sakit. Demikian pula mengiring jenazah. Ini akan memberatkan timbangan-timbangan kita nanti yang kiamah. Lain hanya dengan orang-orang kafir atau orang fasik yang tubuhnya digunakan melangkahkan untuk perbuatan zina, melangkahkan untuk membuat apa melihat film porno, ya, melangkahkan kakinya untuk pacaran, melangkah kakinya untuk membunuh manusia, menjadikan tidak ada nilainya. ini timbang sayap nyamuk dengan tubuhnya, maka sungguh sayap nyamuk lebih berat. Nah kalau kalian enam, mungkin kejatuhan sayap nyamuk mungkin tidak terasa. Sayap nyamuk tempelkan di sini mungkin tidak terasa. Dihitung aja tidak terasa mungkin. Tapi itulah nanti yang kiamat Allah jadikan ternyata orang-orang yang banyak melakukan kemaksiatan tidak akan ada nilainya. Fala nuki yau yaumal kiamati wazna. Kami akan tidak tegakkan, tidak akan tegakkan mereka itu timbangan. Jadi percuma memiliki tubuh yang besar, tubuh yang tampan, yang perkasa kalau ternyata digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini sekilas, waktu sudah habis, semoga bermanfaat. Subhanallah.